Ta'biran an hadha ta'abbur al-'amiq. Karena eh, merasa takdir dengan perasaan yang dalam seperti ini, merasakan sesuatu betapa besarnya Allah, betapa kecilnya kita, betapa mulianya Allah, betapa maksiatnya kita, dan terus perbandingannya begitu jauh. Antara apa yang kita terima dari Allah dengan apa yang kita persembahkan kepada Allah jauh sekali. Sangat-sangat jauh sekali. Yes. Tidak seperti ketika kita mendapatkan sesuatu dari perusahaan kita. Kemudian apa yang kita berikan kepada perusahaan kita? Waktu kita, tenaga kita, ilmu kita ini tidak tidak begitu jauh. Bahkan kadang-kadang lebih besar apa yang kita lakukan daripada apa yang kita dapat dari perusahaan kita ya sampai istri sakit kita tinggal anak sakit kita tinggal e, masih jelas kita sudah berangkat pulang lagi ke rumah sudah gelap lagi ya itu semua untuk apa untuk perusahaan kita ya kita keluar kota tinggalkan anak istri untuk beberapa hari beberapa minggu itu semua untuk perusahaan kita tapi apa yang kita terima tidak cinta juga, juta, ya jauh Kalau itu kita lakukan untuk diri kita sendiri, usaha sendiri dan seterusnya, mungkin jauh lebih banyak. Gitu ya. Nah, tidak demikian dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jauhkan, salat, Sangat, sangat jauh. Ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kuku kaki kita dari nafas kita, dari kesehatan kita, uang kita, semuanya, kehidupan kita adalah pemberian Allah Rabbul Alamin. Kita yakin itu. Kita yakin dengan yakin yakinnya. Karena kita orang beriman. Ya, saya berbicara di hadapan antum yang semuanya beriman. Semuanya meyakini tentang hal ini. Ya, berbeda dengan orang-orang murid, orang-orang ateis Orang-orang yang tidak percaya dengan ini semua, tentu dia mengatakan saya hidup karena memang begitu alamiah. Saya harus lahir ke muka bumi ini, kemudian saya dapat ini, dapat itu karena hasil usaha saya dan seterusnya. Ini ucapan orang-orang kafir. Ini ucapan orang-orang seperti Firaun, Namrud, Orun. Bukan ucapan para nabi dan rasul, bukan ucapan orang-orang yang beriman ya ucapan orang yang beriman bahwa kita bisa hidup di muka bumi ini betul-betul pemberian Allah. Betul-betul pemberian Allah. Ya, tidak ada usaha kita. Tidak ada. Tiba-tiba kita lahir di muka bumi ini. Ya. Dan seluruh hidup kita adalah milik Allah Rabbul Alamin. Semuanya adalah milik Allah Rabbul Alamin. Dia beberapa ayat dia bawakan di antaranya uh, eh, 9 dalam surat Al-Isra. Wa yaqirruna lil وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا wa khushu'a. Eh, mereka menyungkur sujud di jarinya dan mereka menangis dan ini menambah mereka khusyuk. Ini ketika Allah mendiskusikan bagaimana hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah yang taat kepada Allah menyungkur sujud tentu yang dimaksud adalah sholat. Ya. Ibn Abbas mengatakan jika Al-Quran menyatakan tentang tasbih tahmid kepada Allah di pagi dan petang maka semua yang dimaksud adalah sholat ya. apalagi yang lebih dari itu apa ruku sujud berdiri membaca yang dimaksud adalah sholat ya. mereka menangis dan ini menambah kehusuan mereka khusyuk secara e, bahasa khusyuk secara bahasa tunduk diam menunduk tawaduk e, ini khusyuk secara bahasa Adapun khusus sesuai pengertian syar'i adalah sholat mengikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika ada orang yang sholat dengan menundukkan tawadu takut kepada Allah, kemudian dia oh, tetapi dia tidak mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sholat tidak seperti cara Nabi Alaihi Wasallam maka tidak bisa disebut dengan susu. Ya. Bagaimana tidak ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara syar'i. Begitu juga sunnah pengertian secara bahasa dan pengertian secara syar'i. Ya, oleh karena itu jangan heran, jangan jangan sampai kita terfitnah, jangan sampai kita tidak paham dengan ucapan Umar ketika pertama kali melihat sholat rawat berjamaah dia mengatakan sebaik-baik bid'ah ini. Ya, ucapan ini sama dengan ucapan Nabi. Apa? Man kanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang membuat sunnah yang buruk. Nah, sunnah kok ada yang buruk? Bukankah sunnah itu sabda Nabi, ucapan Nabi, diamnya Nabi, keinginan Nabi yang belum terlaksana? Tentu semuanya baik. Kenapa Nabi mengatakan mansana sunnah sunnatan Barang siapa yang membuat satu sunnah yang buruk lalu diikuti orang, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikuti. Ya, mana ada sunnah yang buruk? Sunnah secara bahasa. Abu juga maksud Umar sebaik-baik bid'ah dulu. Ini secara bahasa. Adapun secara syar'i tidak ada bid'ah yang baik. Tidak ada bid'ah asana. Ya. Nah, pengertian secara bahasa masih dibawakan oleh Allah dan rasul. Misal Allah mengatakan inna salat katakan lahum. Wahai Muhammad, solatmu itu menentramkan mereka. Ya, apa yang dimaksud solat di sini? Apa yang dimaksud sholat di sini? Sholat tapi rukuk sujud? Tidak. Tapi apa? Sholat secara bahasa. Apa? Doa. Wahai Muhammad, doamu menentangkan mereka. Oleh karena itu doakan mereka. Ya, hari ini eh, banyak di antara kaum muslimin saudara-saudara kita yang tidak paham sehingga terfitnah. Uh, akhirnya mereka menyimpulkan dengan kesimpulan yang buruk bahwa ada bid'ah asal berdasarkan ucapan Umar. Kemudian An-Najm 59 60 Apa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tadhun apa dengan khabar seperti ini kalian kalian heran ini yang dimaksud oleh Allah Allah menerangkan bagaimana keadaan keadaan manusia nanti di akhir zaman Kalian merasa heran dengan hal seperti ini, wa hatuna wa la lalu kalian tertawa, tidak menangis. Ya, ini keutamaan menangis karena Allah. Dan tertelanya orang yang mentertawakan kebenaran. Ya, tidak boleh tertawa mentertawakan kebenaran. Al-haq menolak kebenaran dengan menghinakannya dengan mentertawakannya. Ini haram. Ya. Adapun tertawa karena sesuatu yang uh, memang mengundang tawa, maka ini salah. Ya, Nabi pernah berkata. Kemudian hadisnya 446 Wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, "Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, "Iqra alayya al-Qur'an." Kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud, perintah Nabi kepada Ibnu Mas'ud, "Bacakanlah Al-Qur'an untukku." Bacakanlah Al-Qur'an untukku. Tentu aku berkata, Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, Aqra'u alaika wa alaika unzila. Wahai Rasulullah, aku bacakan Al-Quran kepadamu, padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Al-Quran diturunkan kepadamu. Kok aku yang membaca, engkau yang mendengarkan ya Rasul? Ini pertanyaan yang memang butuh jawaban. Bukan mengingkari. Bukan pertanyaan mengingkari. Ibnu Mas'ud tidak paham. Kenapa aku harus Eh, membaca Al-Quran di hadapanmu, padahal Al-Quran ini turun kepadamu ya Rasul. Apa nggak sebalik? Itu maksudnya. Kala Nabi berkata, Inni uhibbu an asma'ahu min ghaib. Aku ingin mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Aku ingin mendengarkan Al-Quran dari orang lain, bukan dari aku sendiri. Karena begitu? Ya, nanti akan diterangkan oleh beliau berbeda. Membaca sendiri dengan mendengarkan bacaan orang lain berbeda. Ya, berbeda. Apa buktinya? Nah, terusan hadis ini nanti akan kita lihat. Ya. Faqara'tu 'alaihi suratan nisa Maka aku bacakan kepada Nabi surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Surat yang ke Empat ya, setelah Ali Imran. Urutannya Al-Baqarah, al Imran, An-Nisa, al -Fitr. Urutan ini dari Nabi. Urutan ini dari Nabi. Dan urutan ini boleh diacak ketika sholat. Nabi pernah membaca surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian balik lagi surat al Imran. Itu pernah. Ini disaksikan oleh Hudaifah ketika Hudaibah bermakmum kepada beliau salat malam. Nabi membaca surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian balik lagi surat Al-Imran, kemudian baru ruku. Ya, jadi boleh diterangkan. Jadi, suratnya, ayatnya tentu tidak. Ya, ayatnya harus berurutan satu, dua, tiga, empat, lima, enam dan seterusnya. Tidak boleh dibalik. Adapun surat hatta jitu ila hadhil ayat hingga sampailah aku pada bacaan bagaimana ida jina min kulli ummatin wa wajibna bika ala haulai jahidan dan bagaimana jika kami datangkan dari setiap umat itu saksi jadi setiap umat itu ada saksinya umat Nabi Nuh saksinya siapa? Umat umat kaum Ad, umat kaum eh, Lot, ya, eh, Samud, negeri eh, Madian dan seterusnya, mereka mempunyai saksi masing-masing. Wajibna jika ala haulai syahidan dan kami datangkan engkau menjadi saksi atas mereka itu semua itu. Ya, ada saksi. Makanan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi. Ya, termasuk umat ini juga akan menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Kalau kalian masih ingat bagaimana ketika Nuh dipanggil oleh Allah, ya, ditanya Nuh oleh Allah, apakah engkau sudah sampaikan dakwah uh, wahyu dari aku kepada umat ini? Ya, umatnya mengingkari, umatnya mengingkari. Kemudian Nabi Nuh menyatakan aku sudah sampaikan aku sudah sampaikan kepada manusia ya Allah bertanya engkau punya saksi engkau punya saksi wahai Nuh bahwa engkau telah menyampaikan kesalahku ini kepada manusia jawab Nabi Nuh punya aku punya saksi yang akan menguatkan aku siapa eh Nabi Muhammad dan umatnya Al-Quran kita semua jadi saksi Kenapa? karena kita baca Al-Quran, kita yakin dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran dinyatakan siang dan malam. Siang dan malam Nabi Nuh menyampaikan dakwah kepada umatnya. Dia ratusan tahun. 950 tahun Nabi Nuh mendakwahkan kebenaran ini kepada umatnya siang dan malam. Ya, kita jadi wabil khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas mereka di surat al nisa 41. Wahal kata Nabi hak an cukup cukup. Kata Nabi cukup cukup sampai di situ saja cukup. Falsafatu ilaihi kata Ibnu Mas'ud aku menengok kepada Nabi, aku melihat Nabi. Wa ida ainahu tazrifan dan aku melihat uh, kedua mata Nabi meneteskan air mata menangis. Jadi tangisan seperti menetes air mata, ya terikat, gitu. Bukan teriak-teriak, burung-burung, oh, dicerit, bukan. Bukan tangisan para nabi dan rasul, bukan tangisan para ulama. Ya, tangisan anak-anak itu. Ya, tidak seperti itu tangisan yang dicontohkan oleh al-anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. متفق عليه حديث صحيح من البخاري دان الثاني فكر الحديث بيان لفضائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث أحب الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الله من فيه وهذا يدل على حرص ابن مسعود على تطلب القرآن وحفظه وإيصاله Waqad kana kadhalik. Keterangan tentang keutamaan keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Keutamaannya begitu banyak. Di antaranya ini keutamaan besar Ibnu Mas'ud banyak sekali. Turjuman Al-Quran, terjemah Al-Quran. Eh, dan ini ucapan Ibnu Mas'ud sendiri. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran melainkan aku tahu di mana ayat itu turun, kapan ayat itu turun, untuk siapa ayat itu turun, dan karena peristiwa apa ayat itu turun. Aku tahu. Dan ucapan ini bukan ucapan asal-asalan, bukan ucapan sombongan, tapi betul seperti itu Ibnu Mas'ud mengetahui isi Al-Qur'an, makna Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an yang tidak diketahui oleh yang lain. Ya, inilah Ibnu Mas'ud. Kemudian disusul dengan Ibnu Abbas yang didoakan oleh Nabi ah, Allahumma alimhu ta'wil Ya Allah ajarkanlah takwil kepada dia Maka banyak takwil-takwil yang keluar dari mulut Ibnu Abbas. Apa takwil yang dimaksud di sini? Tafsir. takwil yang dimaksud di sini adalah tafsir. Ya. Atau takwil menerangkan uh, satu kalimat dengan pengertian yang sesungguhnya. Ya. Bahwa intinya bahwa takwil itu tafsir. Karena imam mengatakan takwil bukan memalingkan satu bahasa ke bahasa lain. Gitu tangan ditakwil dengan uh, eh, kekuasaan tangan ditakwil dengan kekuasaan ini bukan takwil kalau kau disebut takwil ya takwil yang bagus oleh karena itu ketika para imam menyebut tentang bagaimana sikap manusia terhadap sifat Allah ada yang mentakwil ada yang mentakwil, ada yang mentakwil, ya, eh, ada yang mentakwil maka tidak tidak disebut takwil gitu. Karena apa? Tidak semua takwil batil. Dan juga tidak semua takwil hak. Maka takwil ada yang hak yang batil. Maka e, mentakwil e, yang hak adalah takwilan yang datang dari Allah dan Rasul. Nah, di antaranya yang diajarkan seperti itu yang didoakan oleh Nabi mempunyai ilmu takwil adalah Umar. Ya. Adapun ini belum Mas'ud di mana Ibnu Abbas banyak mengambil pendapat dari Ibnu Abbas. Bahkan Abu Musa Al-Asari, Abdul Jarir, tidak berani berbicara apa-apa, tidak berani berbuat apa-apa, ketika melihat kemungkaran yang dilakukan pertama kali di Masjid Kufah menjelang sholat subuh, yaitu berzikir dan wirid berjamaah beramai-ramai dipimpin oleh satu orang. Ini pertama kali dilihat oleh Abu Musa al di Masjid Kufa. Ini saya lihat terjadinya. Uh, eh, Abu Musa Al-Ashari tidak berani bertindak. Tapi Abu Musa Al-Ashari mendatangi Ibnu Mas'ud. Lalu Ibnu Mas'ud yang membubarkan mereka. Ini uh, sikap para ahli ilmu Padahal Abu Musa al tahu, oh ini kebatilan, ini keburukan. Tetapi karena ada yang lebih mulia, ada yang lebih alim, yaitu Ibnu Mas'ud, Abu Musa al mendatangi rumah e, Ibnu tahu. Bahkan dengan cara yang sangat ta'zim, e, sangat sopan. Ya, itu tidak mengetuk pintunya tapi menunggu di depan. Menunggu di depan. Ya, sampai Ibnu Mas'ud keluar baru diceritakan ada kemungkaran terjadi di masjid menjelang sholat subuh yaitu berzikir wirid berjamaah dipimpin oleh satu orang lalu eh, Ibn e, Mas'ud membubarkan fitnah pertama yes. Ya. kemudian Ibn Mas'ud dan Abu Musa Nasari melihat wajah-wajah orang ini dan akhirnya wajah-wajah orang inilah yang bergelimpangan dalam perang Nahrawan melawan Ali bin Abi Thalib mengkafir-kafirkan sesama muslim. Keluar hukum dari sini bahwa bid'ah yang kecil, bid'ah kesalahan yang sepele, yang kecil di mata manusia, tetapi jika dibiarkan, dibiarkan, maka menjadi besar, besar, besar. Maka awalnya zikir dan wirid berjamaah, akhirnya mengkafir-kafirkan sama muslim. Ya, ucapan ini diikuti oleh Syekh Ali Hasan waktu itu dengan mengatakan, aku melihat bagian anak-anak muda Awalnya mengkafir-kafirkan sama muslim, akhirnya mengebom di sana, bom Ya, awalnya seperti itu. Awaluhu takfir, akhiruhu takfir, kata beliau. Maka jika kita bisa merubah kemungkaran yang kecil, bid'ah yang sepele di mata manusia lakukan. Kenapa bid'ah-bid'ah yang sepele, kesalahan-kesalahan yang kecil, kalau dibiarkan maka menjadi membesar, membesar. Kemudian istihbabu sima'il Qur'an min al akhirin. Disukai mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Ini disukai. Ya. Karena apa? Bahwa ada alif tadabburi wa tafakkuri. Karena ini lebih mendekatkan diri untuk tadabbur tafakkur. Berbeda dengan membaca sendiri. Ya, ada konsentrasi untuk menghafalnya dengan huruf-hurufnya dan seterusnya Ya tetapi kalau orang lain yang membaca kita hanya mendengarkan maka uh, ini ada lebih lebih tadabbur, lebih apapun. Mungkinnya apa? Nabi menanya. Ya, Nabi menanya. Tentu Nabi uh, telah berulang kali melewati ayat ini. Bagaimana yajina min kulli ummatin ini. Nabi berapa kali melewati ayat ini? Ya, mungkin uh, bulan sekali karena beliau menghatamkan Al-Quran begitu keadaannya. Ya, tetapi eh, baru kali ini riwayat yang ada beliau meneteskan air mata menangis ketika dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Ya, dan Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang mempunyai suara yang bagus. Ya, model baca Al-Quran yang bagus bagaimana Abu Musa al -Sari ya dan ada beberapa sahabat yang suaranya bagus. Di antaranya Abu Musa Al-Asari dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempunyai tenggorokan seperti Nabi Daud. Ya. Nah, oh, bacaannya bagus, uh, suaranya bagus, kalau kata kita lagunya bagus, gitu ya. Tetapi tidak ada satupun sahabat ikut-ikutan Abu Musa, ikutin lagunya Nabi Musa ya modelnya Nabi Musa Abu Musa al eh, semuanya mengikuti eh, lagu sendiri-sendiri karena Islam tidak menetapkan lagu bacaannya model bacaannya kalau suara tentu tidak bisa diikuti ya emang dasar suaranya uh, ya udah tempeng aja mau digede-gedein aja suaranya gede dikecilin ya susah ya maka ya sudah ya, tinggal lagu lagu bisa mengikuti Nah, ini tidak dilakukan oleh para sahabat. Ya, maka tidak ada para sahabat karena Abu Musa Al-Asari lagunya eh, suara dipuji oleh Nabi SAW lalu diikuti oleh para sahabat. Ya, Ya, enggak. Seperti anak-anak muda hari ini. Ya, ya, ya, ini sudah, ini sudah. sudah. ini, ini. Bisa. Mirip, ya. Eh, jalan, Sendiri-sendiri saja. Ya, dan mestinya dikonsentrasikan ke uh, hafalan, ya, jangan dikonsentrasikan ke lagu, ya. Udah begitu saja. Ya. Nggak usah ganti Malam ini suram, besok sudah, besok matrus, ya. Nah, jangan. Ini tidak, tidak sah lagi. Para imam mengatakan mengikuti bacaan satu imam tidak. Maka jelas bid'ahnya eh, perlombaan-perlombaan MTQ di mana lagu itu disahkan, ya ada bayazi, ada Nawa, ada Wijaz, sah. Ini jelas tidak Nabi tidak pernah contohkan seperti ini. Ya, apalagi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Himnya panjang benar. Himu, saya suruh cuman him doang. Ya, capek dengerinnya, lama benar. Ya, kalau 50 ayat lagi dari sahur ke dari sahur ke sholat subuh, bukan ke ke azan subuh bukan ke sholat subuh yang ditanyakan oleh para tabi'in kepada Aisyah kepada para sahabat berapa lama jarak Nabi sahur sampai sholat subuh bukan sampai azan subuh kalau azan subuh memang betul-betul selesai sahur azan subuh yang ditanyakan selesai sahur sampai sholat subuh ya qadra eh, khamsina ayatan kira-kira 50 ayat kalau 5 ayat 50 ayat yang dimaksud bacaan seperti siapa itu Muammar Nanang Kosim itu yang yang hidupnya ya. berapa bisa sejam ya mungkin ini nah, 50 ayat juta bacaan ya ya seperti uh, bacaan yang kita dengar dalam sholat bukan yang panjang seperti itu bayati dan maka tidak sah lagi ini tidak karena menentukan satu lagu dijadikan peraturan khusus bagaimana perkataan para imam e, Manistadau faqad syara'a. Barang siapa yang menentukan berarti dia telah membuat syariat. Syariat yang menentukan bagaimana lagunya, bacaannya, perfect yang penting bagus. Nah, ini ditentukan. Ya, kalau pertama dia ya, ada dasar dia. Ya. nanti kembali lagi sebelum surah mengalir balik lagi ke situ. Dari mana? Wahyu dari mana? Tidak ada. Ya, Kemudian jawazu qira'at jawazu qira'at talibi 'ala al-mu'allim. Bolehnya seorang talib, seorang pelajar membacakan Al-Qur'an di hadapan muallim. Boleh. Ini tidak terlarang. Ini uh, boleh. Ya. Uh, baik diminta atau mungkin sesuatu hujah yang ingin disampaikan. Boleh ini berbeda dengan pengajaran nasihat ya ah, sering di beberapa tempat itu eh, gurunya malas memberikan pengajaran ya kalau dia ada di situ ah, dia ingin melatih murid-muridnya ya jadi muridnya yang tidak pidato muridnya yang memberikan pengajaran padahal yang lebih abdul ada di situ ini buruk seperti ini berlindung seolah main-main ya tentang agama ini pelajaran ini hak dan batil ini seolah permainan ya baru disuruh anak kecil di situ orang-orang besar anak kecil disuruh ceramah jadi seolah pidato ceramah ini hal-hal sesuatu yang nggak ada sangkut paut dengan ilmu maka nggak berilmu anak kecil tentu tidak berilmu ya atau ilmunya sedikit dibanding dengan yang dewasa maka hal seperti ini eh, tidak disematkan menyelisih sunnah. Kalau membaca boleh. Membaca di perintah gurunya atau yang lain boleh. Tetapi memberikan nasihat, ceramah, pidato, ya ini jangan. Ya, berikan kepada yang ahli. Nah, ada satu uh, kelompok di mana mereka tidak memperdulikan ini. Ya, jadi seolah seperti Eh, menyajikan sesuatu saja. Siapapun bisa menyajikan sesuatu. Maka ya itu tadi, seolah dipermainkan agamanya. Siapa boleh berbicara tentang agama? Tentu yang dibicarakan semuanya kan agama. Ya, yang dibicarakan agama, hak, batil, halal, haram, ini yang dibicarakan. Ya, maka jangan tampil kecuali yang ada, kecuali yang bisa. Ya, Jika sesuatu diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka apa kata Nabi? Ya, kontra jenis Tunggulah saat kehancurannya. جواز أمر الآخرين بقطع القراءة إذا كان في قطعها مصلحة. Bolehnya menyuruh orang lain menghentikan bacaan. Bolehnya menyuruh orang lain menghentikan bacaan, memutuskan bacaan. Boleh apabila ada kemaslahatan di situ atau mungkin kita mau ngobrol penting, kita mau musyawarah, ya jangan baca Al-Quran. Karena mau musyawarah kita ngobrol. Ketika kita ngobrol itu tidak mendengarkan bacaan Al-Quran. Padahal ketika Al-Quran dibaca, wajib kita diam dan mendengarkan. Oleh karena itu, karena kita harus ngobrol, kita harus musyawarah, maka jangan ada yang membaca Al-Quran. Gitu. Maka bacaan-bacaan Al-Quran yang diperdengarkan menjelang maghrib, menjelang Jumat, suaranya sampai kemana-mana dengan pengeras suara, ini menyelisihi sunnah. Ini menyelisihi sunnah. Karena apa? Karena ini memaksa kaum muslimin di sekitarnya untuk diam dan mendengarkan. Berarti ini berat sekali. Sangat berat. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Subhat mereka mengatakan ya dulu belum ada suara-suara. Mana mungkin dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Keliru. Rasul menyuruh Bilal, menyuruh Ibnu Umi menyuruh eh, Abu Mahdura, muadzin muadzin Nabi ini untuk berdiri di tempat ketinggian dan agar agar suaranya menggema kemana-mana, agar terdengar oleh orang-orang. Jika membaca Al-Quran suaranya keras sampai kemana-mana disukai oleh Nabi, tentu Nabi akan perintahkan kepada Bilal, Ibnu Umi Maktum untuk kalian membaca Al-Quran sebelum uh, subuh, sebelum maghrib, sebelum Jumat, ya, agar menjadi syiar. Tidak ada syiar kecuali yang pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syiar terbesar dalam Islam apa? Azan. Ini syiar terbesar. Cukup azan tidak perlu tambahan yang lain lagi. Kemudian al-hasu ala al Quran 'inda tilawatihi atau istina'ihi hatta yakuna lahu atharun fil nafs. Anjuran untuk mentadabburi Al-Quran. Anjuran untuk mentadaburi Al-Quran. Jadi yang kita tadaburi itu Al-Quran. Ya, bukan alam. Tidak, kurang tepat ya, tadabur alam tadabur Al-Quran. Baca Al-Quran, merenungi isinya, ini tadabur. Ya, alam lebih tepat barangkali tafakur. Ya, tadabur ini tentang makna. Ada suatu kalimat, ada satu pernyataan, dan itu hak lalu kita yakini dengan hati kita kita tadaburi kita hayat ini dianjurkan ketika kita membacanya ketika kita mendengarnya jadi tidak terbatas mendengar uh, yang dicontohkan oleh Nabi tadi adalah ketika mendengar. Ini bukan berarti ketika membaca nggak usah Maka membaca dan mendengar dua-duanya dianjurkan tadabbur. Ya. Yang terakhir fadilatul bukai khashyatan min Allah azza wa jalla inda ayat ayatihi ma'a ilmi Keutamaan menangis karena takut kepada Allah. Ya, jadi menangis karena takut kepada Allah. Ini utama karena banyak di antara kita menangis karena, eh, bukan karena takut kepada Allah. Ya, menangis takut uji, menangis takut uh, penyakitnya parah, menangis takut ini dan itu karena dunia bukan itu yang disukai oleh Allah yang disukai oleh Allah khasyyatan khasyatullah karena takut kepada Allah. Dan ini tidak sembarang orang. Ya, tidak sembarang orang bisa melakukan hal seperti ini. Ini keutamaannya. sah. Insyaallah nanti kita akan baca hadisnya satu di antara tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan di akhirat di antaranya adalah seseorang yang menangis mengingat Allah sendirian lalu dia menangis orang yang menangis meneteskan air mata, ya, dua, dua, dua pasang mata yang tidak akan tersentuh api neraka selama-lama. Ya. Oh, Aynani batat tahrutu fi sabilillah. Yang pertama, mata yang tidak tidur. Berjaga-jaga di malam hari begadang karena menjaga perbatasan. Fi sabilillah dan merangka membela agama Allah dia menjaga. Dia nggak ngapa-ngapain, hanya menjaga. Kalau ada bahaya musuh, laporkan kepada panglima. Gitu. Dia menjaga. ini tidak akan tersentuh agenda. Nah, yang kedua, Ini bakat min tidak. Mata yang menangis karena takut kepada Dua pasang mata ini tidak akan tersentuh api neraka selama. ini keutamaan eh, menangis karena dan sifat menangis seperti ada seperti tadi ya eh, yabkuna wa la wasaluna ويسألون ولا يصيحون ويتحاوزون ولا يتموتون menangis terisak tidak teriak-teriak ya meminta meminta kepada Allah memohon kepada Allah bukan <clears throat> mengeraskan suara Nabi tidak suka dengan suara yang ramah. Pernah para sahabat ketika jalan mendaki mengucapkan oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, keras-keras. Nabi mengatakan, ibadah ala anti Kasihanilah diri kalian. Yang sedang kalian seru yaitu Allah, bukan zat yang tuli, tapi dia maha mendengar. Yang rendahkan suara kalian. Maka ini oh, tafsiran Nabi terhadap akhir akhir surat Al-A'raf bahwa kita disuruh berzikir kepada Allah dengan suara rendah. Adapun contoh dari Nabi, beberapa kali Nabi mengucapkan zikir wirid dengan suara keras, ini adalah litzahli untuk mengajarkan, untuk memberitahukan kepada kaum muslimin begini cara zikir, begini isi zikir, Gitu. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan seterusnya. Ya, bukan ingin menunjukkan bahwa zikir itu harus sah. Maka ucapan Ibn Abbas, dulu aku tahu Rasul dan para sahabat proses sholat, yaitu ketika aku mendengarkan tasbih, tahmid mereka. Ucapan dulu. Berarti sudah berlalu dulu. Sekarang nggak lagi. Gitu. Ini diperkuat dengan dalil-dalil lain bahwa Nabi termasuk Umar bin Khattab pernah membaca doa iftitah keras. Suaranya jahat. Keras, jelas tidak ada satu pun ulama pendapat bahwa membaca doa iftitah keras. Kenapa, kenapa Nabi mengeraskan ini untuk membaca Ya. Dan tentu untuk hari ini tidak tepat. Hari ini seorang imam baca zikir wirid habis sholat sholat dengan alasan mengajarkan tidak tepat karena timbul fitnah. Mereka nggak tahu. Lihat pikirannya sunnah seperti ini. Apalagi fitnah itu sudah berlangsung hari ini. Bahwa umumnya kaum muslimin habis sholat, zikir dan wirid eh, Kemudian eh, uh, 447 kita baca saja karena ini sudah uh, lewat ya sarahnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم berkhutbah ما سمعت مثلها قط Aku belum pernah mendengar khutbah seperti itu. Jadi begitu dahsyatnya, menggetarkan hati. Kata Anas, Aku belum pernah mendengarkan khutbah yang seperti itu. Soal di antara khutbah Nabi itu, ini bukan isi khutbah semuanya dari awal sampai akhir. Tapi di antara isi khutbah Nabi yang dinukil oleh Anas bin Malik, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan, niscaya kalian akan sedikit tertawa wala bakaitum katsiran dan kalian akan banyak menangis. Kala Anas mengatakan Faghadqa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi eh, kalimat tadi diucapkan oleh beliau setelah beliau mengkabarkan tentang keadaan langit di mana tidak ada sejengkal pun tempat e, kecuali di situ ada dahi para malaikat yang bersujud. Jadi Nabi melihat apa yang tidak dilihat oleh para sahabat, para manusia hari itu. Melihat di langit, oh, entah berapa miliar malaikat, semuanya bersujud kepada Allah di hari ini. Dan oh, langit hampir runtuh. Dan seterusnya oh, Nabi tahu. Nah, lalu Nabi mengatakan, Lalu ta'lamu nama Lalu la dohibtum dan wa la bakaitum Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian semua akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Waktu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum. Maka para sahabat menutup wajah mereka, menutupi wajah mereka. Walahum qarin dan mereka terpisah. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Hadis nah, ini sudah lewat, antum baca sendiri di 406, hadis 406. Uh, eh, di situ beliau sudah bawakan uh, eh, poinnya. Ya, kita